radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yu'jibu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Muttafaqun alaih. Ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah menyukai mendahulukan yang kanan sesuatu yang baik dahulukan dengan yang kanan. Yang diantaranya itu wafituhurihi dan masuk kepadanya bersuci yaitu berwudu. <clears throat> Kemudian yang keenam menambah dari satu kali hukumnya sunnah yang wajib yaitu satu kali mencuci wajah, tangan, kaki itu yang wajib satu kali. Sedangkan tiga kali hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah merupakan ijma para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi alaihi wasallam tawabba marrotan marrotan satu kali satu kali. Ini yang wajib. Lebih dari satu kali menambah sampai tiga kali ini hukumnya sunnah. Sedangkan lebih dari tiga kali itu tidak disunahkan sama sekali. Karena di sana tidak ada hadis dari Nabi alaihissalatu Wasallam berwudu lebih dari tiga kali. Baik. Qala Allah taala kita teruskan kembali. Di sini akan disebutkan tentang kaifiyah tata cara berwudu. Qala Allah taala babun fi bayani sifatil wudu. Bab tentang penjelasan-penjelasan sifat wudhu. Penjelasan-penjelasan sifat wudhu. Nah. Qala fidahullah ta'ala ba'da an arafta syara'it al-wudu'i wa fara'idahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuhu sebagaimana yang engkau telah ketahui syarat-syarat wudhu wa faraidahu dan kewajiban-kewajiban wudhu wa sunanahu dan sunnah-sunnah wudhu ala ma sabaqa bayanuhu sebagaimana yang telah dijelaskan penjelasan-penjelasannya Bahkan telah kita sebutkan perbedaan antara syarat dengan fard. Rukun atau fard dengan syarat itu berbeda. Kalau syarat-syarat wudhu itu dilakukan di luar ibadah. Sedangkan kewajiban-kewajiban rukun-rukun itu dilakukan di dalam ibadah. Wasunanahu dan sunnah-sunnah wudhu. Sebagaimana yang pertemuan kemarin telah kita lewati. Sunnah-sunnah wudhu. Ada enam sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Ta'ala. Dan masih ada sunnah-sunnah wudhu yang lain. Yang diantaranya yaitu berdoa setelah berwudhu Berdoa setelah berwudu hukumnya adalah sunnah. Dengan dalil hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seseorang yang menyempurnakan wudunya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." futihat lahu abwabul jannah samaniya wa yadkhul min ayyiha syaa Hadis Umar bin Khattab seorang yang menyempurnakan wudu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat abwabul jannah samaniya dibukakan delapan pintu surga dan dia masuk ke pintu mana saja. Al-Alama Ibn Zaymi rahmatullahi taala alaih mengatakan ini dalil bahwa pintu surga ada delapan. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan seorang untuk masuk ke pintu mana saja. Pintu pertama, kedua, ketiga. Ketika dia sudah selesai berdoa, dibukakan semuanya delapan pintu surga dibukakan semuanya wa min ayyihasya dan masuk ke pintu mana saja nah. <clears throat> sedangkan ziyadah Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin ini dikatakan oleh para ulama ini ziyadah yang tidak sahih ziyadah setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin. Ini ziyadah laisa bis sahih. <clears throat> Kemudian sunah-sunah wudhu yang lain yang diantaranya yaitu sholat dua rakaat setelah berwudhu. Ini hukumnya sunnah. Taib. Bada'an arafta syara'ital al-wudu'i wa fara'idahu وسننه على ما سبق بيانه كأنك تطلعت إلى بيان صفة على إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام dikatakan oleh الله taala ka'annaka تطلعت ila bayani sifatil wudu Seperti engkau mengetahui atau menantikan sudah tahu syarat-syaratnya, sudah tahu kewajiban-kewajibannya, sudah tahu sunnah-sunnahnya. Tinggal yang belum dijelaskan yaitu kaifiyahnya. Seperti apa? Tata caranya. Syarat sudah tahu, kewajiban sudah tahu, Sunnahnya sudah tahu. Sekarang akan dijelaskan tata caranya. Wudunya seperti apa. Ila bayani sifatil wudu. Yaitu penjelasan-penjelasan sifat wudu allati fi fiha tilkal ahkam. Yang di sana akan dijelaskan. Praktekkan tilkal ahkam tentang hukum-hukum wudu wa sifat wudu il kamil yaitu sifat wudu yang sempurna sifat wudu yang sempurna al mustamil ala furudi wasunani yang mencangkup tentang kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah al-mustauhatan yang terangkum min nususi syar dari dalil-dalil syariat. Di sini Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala akan menjelaskan tentang kaifiyah wudu yang sempurna yang mencangkup dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mencangkup kepadanya yang wajib dan juga yang yang sunnah, yang wajib dan sunnah. Lita'amala ala tatbiqiha insyaallah. Agar engkau bisa mengamalkannya. Akan disebutkan kaifiyah sifat wudhu Nabi alaihi salatu agar kita semuanya bisa mengetahui ini wajib, ini sunnah dan agar kita semuanya bisa untuk mengamalkannya. Wasifatul wudhu'i dan sifat wudhu. yang pertama diantaranya yaitu wiyal wudhu'a lima yushra'u lahul wudhu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama seseorang meniatkan wudhu lima yushra'u lahul wudu min salatin wa nahwiha. Wudu yang disyariatkan meniatkan dari wudu yang disyariatkan min salatin dan juga wudu dan juga salat wa nahwiha dan yang lainnya. Baik. Ini yang pertama yang harus dilakukan seseorang yaitu meniatkan dan niat wudhu sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu innamal amalu niat. amalan itu tergantung kepada niatnya kita berwudu untuk sholat karena wudu juga seseorang disunahkan yakni sebelum tidur disunahkan untuk berwudu. Sehingga untuk membedakan antara satu dengan yang lain itu dengan niat. Innama malu bin niat. Dan dikatakan oleh para ulama dan niat tempatnya di di hati. Tidak perlu untuk diucapkan karena tidak ada dalil dari Nabi SAW mengucapkan niat dari semua ibadahnya. Wudhu, sholat, zakat, puasa atau haji itu tidak ada satu hadis pun dari Nabi SAW mengucapkan niat. Itikaf ataupun yang lainnya karena niat tempatnya di hati. Dengan dalil dari sifat-sifat wudhu Nabi Alaihissalam wassalam yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Alaihissalam, wassalam yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika meminta kepada Humran ibn Aban air untuk dipakai untuk berwudu Utsman ibnu Affan langsung menuangkan air ke kedua telapak tangannya tidak melafatkan niatnya. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang sifat wudhu Nabi Alaihissalatu Sehingga seseorang ketika berwudhu niatnya tidak perlu untuk diucapkan, cukup di dalam hatinya. Karena niat tempatnya di hati. Kemudian yang kedua, summa bismillah Dari sifat wudhu Nabi Alaihissalatu Wassalam, seseorang untuk senantiasa mengucapkan Bismillah. Dan hukumnya adalah sunnah. Mengucapkan Bismillah hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah merupakan pendapat dari jumhur ulama. Pendapat dari jumhur ulama bahwa mengucapkan bismillah hukumnya adalah sunnah. Dan juga terjih dari para ulama sebagaimana tarjih dari al-allama Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih wal allama Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih Imam al-Bukhari wa Syaukani rahimahumullahu taala Syekh bin Baz semuanya mereka mengatakan bahwa mengucapkan bismillah tidak wajib akan tetapi sunnah akan tetapi sunnah dan di dalam mengucapkan bismillah, sebagaimana yang telah kita lewati, ketika seseorang berada di dalam WC, maka tidak sepatutnya seseorang mengucapkan bismillah. WC, tempat buang air kecil ataupun tempat buang air besar, tempatnya syaitan, yang dimana Nabi Alaihi Wasallam ketika akan masuk ke jamban, ke Baitul Khala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Dengan ini WC atau jamban tempat kotor sehingga seseorang jangan mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam WC. Ucapkan bismillah ketika berada di luar WC. Bismillah, kemudian setelah itu berwudu. Kemudian setelah itu berwudu. <clears throat> Qala fidahullah ta'ala kemudian thumma yaghsilu kaffai salasa marrat. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pembahasan yang terdahulu kita bahas. Yaitu yang Kedua dikatakan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala sesuatu yang disunahkan adalah ghusl kaffain salatan fi awal wudu mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu di awal wudu di awal wudu mencuci kedua telapak tangan ini hukumnya adalah sunnah dan kaifiyah tata cara mencuci kedua telapak tangan cuci dengan berbarengan. Cuci dengan berbarengan. Tidak. Gitu. Tidak kanan dulu, kemudian kiri. Akan tetapi mencuci dengan berbarengan. Berbarengan. Nah. Dan telapak tangannya itu sampai pegelangan. Telapak tangan sampai pegelangan. Kalau sampai tangan di sini, itu hukumnya adalah wajib yang sebenarnya kita akan bahas bahwa dinamakan pegelangan e, kafai kedua telapak tangan sampai pegelangan. Mencucinya berbarengan. Berdalilkan dengan hadis Utsman bin Affan ketika mempraktekkan wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'afragha ala yadai min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Ketika Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi alaihi salatu wasallam, Fa'afragha ala yadai min ina'ihi. Wadah yang berisi air dituangkan ke kedua telapak tangannya. Fa'ghosalahuma. Ini syahidnya. Mencuci kedua-duanya langsung. Salah sama roh tiga kali. Dengan ini mencuci kedua telapak tangan itu berbarengan, tidak kanan dulu, kemudian kiri, akan tapi berbarengan. Berapa kali? salah samarrat tiga kali. Taib. Thumma mada salah samarrat. wastanshika salah samarrat. Wayansurul ma min anfihi biyasarihi. Thumma mabu. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala Summa madu Kemudian berkumur-kumur Fala marrat Tiga kali Wayastan yastanshiqu Salasa marrat Dan Memasukkan air ke hidung Tiga kali Wayan turul ma Min anfihi biasarihi Dan mengeluarkan air yang berada dalam hidungnya dengan tangan kirinya, dengan tangan kirinya. Dan dalil yang menunjukkan dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wassalam berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air di hidung tiga kali, yaitu hadis Amr ibnu Yahya. Hadis Amr ibnu Yahya al-Mazini yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihissalam bahwa mempraktekkan wudhunya Nabi alaihissalam sahabat Nabi mempraktekkan wudhunya seperti wudhunya Nabi alaihissalam famadmadha wastansyaqa wastansara salasan berkumur-kumur memasukkan air ke hidung mengeluarkan air ke hidung salasan tiga kali bisalasi ghurafa ghurafat dengan tiga kali cidukan dan kaifiyahnya dari berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan itu memasukkannya secara langsung tidak mengambil air yang baru memasukkan dengan tangan kiri mengeluarkan dengan afwan memasukkan dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan yang yang kiri. Sebagaimana di sini disebutkan, yatamab mabu berkumur-kumur. Berkumur-kumur di sini Kefiyahnya, tata caranya yaitu menggerak-gerakan mulutnya. Bukan hanya dimasukkan, keluarkan lagi. Masukkan, dikeluarkan lagi tetapi matmadah yang sempurna dimasukkan air ke mulut digerak-gerakan. mujuha digerak-gerakan. Agar kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela gigi itu ikut keluar. Baik gigi geraham, gusi, gigi depan, kotoran-kotorannya itu keluar semuanya. Wayastan shikul salah dan memasukkan air ke hidung tiga kali. Lebih sempurna itu dengan mubalaghah. Dihisap dengan bersungguh-sungguh. Terkecuali dalam keadaan berpuasa. Berpuasa cukup setengah jangan sampai eh, sampai ujung ditakutkan air masuk ke tenggorokannya yang bisa membatalkan puasanya. Nah, wayan turul dan juga mengeluarkan air di hidung. Dan kaifiyahnya yaitu mengambil air dengan tangan kanan. Setengah untuk berkumur-kumur, setengahnya untuk memasukkan air ke ke hidung. Setengah masukkan ke mulut, setengah masukkan ke ke hidung. Berbarengan, tidak dipisahkan. Karena dalam hadis Amr bin Yahya Al-Mazini radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi wasallam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu berbarengan. Tidak dipisahkan, tidak mengambil air yang baru untuk memasukkan air ke hidung. Ini mengambil air satu cedukan, setengah untuk mulut, setengah untuk hidungnya. Kumur-kumur, kemudian keluarkan dengan tangan kirinya. Keluarkan dengan tangan kirinya. Kemudian ulangi yang kedua. Ulangi yang ketiga. Dan tiga kali di sini adalah hukumnya sunnah. Yang wajib adalah satu kali. Yang wajib adalah satu kali. Sehingga seseorang yang berwudu yang memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu tidak ada dalilnya dari hadis Nabi alaihi salatu Masukkan air ke mulut kumur-kumur masukkan juga murkumur. Setelah itu masukkan air ke ke hidungnya. Ini kotor ini salah. Akan tetapi memasukkannya dengan cara berbarengan. Dan air tadi dihisap. Kadang sebagian orang bukan memasukkan air ke hidung, tapi memasukkan jari ke hidung. Masukkan ini, seperti ini. Ini bukan memasukkan air, masukkan jari ke ke Nah, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, shik yaitu memasukkan airnya. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Kenapa mengeluarkan dengan tangan kiri? Dikatakan oleh para ulama, karena ketika seseorang memasukkan air ke e, ke hidung, kemudian mengeluarkan yang dikeluarkan adalah kotoran kotoran yang menempel di hidungnya itu dikeluarkan dan mengeluarkan kotoran itu dengan tangan kirinya bukan dengan tangan kanannya karena menggunakan tangan kanan sesuatu yang baik mengeluarkan kotoran itu dengan tangan yang yang kiri sehingga dengan istinsar mengeluarkan air dari hidung itu dengan tangan kirinya nah طيب <clears throat> Qala Allah ta'ala wa yaghsilu wajhahu thalatha marrat dan membasuh mencuci wajahnya tiga kali. Wa haddul wajh tulan min manabiti sya'r ra's al-mu'tad ila man hadara min min al-lihyain waz Dikatakanlah hafidhahullah ta'ala wa haddul wajhi dan batasan wajah tulan tulan yaitu panjangnya dari atas ke bawah sampai mana dikatakan oleh Hafidahullah taala min mana manabiti sya'ras al-mu'tad yaitu dari yang tumbuhnya rambut yang pada umumnya itu tumbuhnya rambut di sini yang tumbuhnya rambut di sini batasan wajah. Rambut ke belakang pala. Sehingga yang pertama kali tumbuh di sini ini batasan dari wajah. Panjang dan dari atas. Yang bawahnya ilaman hadara minal lihyain wadaqn. Bawahnya yaitu dari dua tulang rahang wadakan dan dagu. Walihyain adman fi asfali wajh dan dua tulang rahang yaitu dua tulang fi asfali wajh yang di bawah wajah. Aduhuma min jihatil yamin wasani min jihatil yasar. Salah satunya sebelah kanan, yang kedua sebelah kiri yaitu dagu di sini. Dagu itu ada yang dua tulang rahang kanan dan kiri. Ini batasan dari wajah. Masuk ke sini masuknya leher. Yang di sini batasan wajah. Panjangnya dari atas tumbuh rambut, yang bawah yaitu yang dua tulang rahang di sini, dagu. Taib. <clears throat> Wadakan majma'ahuma dan dagu tadi mengumpulkan jadi satu ulang rahangnya tadi. Wa sya'rul lihyah minal wajh. Jambang termasuk dari wajah. Jambang di sini termasuk dari dari wajah. Nah. Baik. Fayajibu ghusluhu dan wajib untuk mencucinya. Walau kola, walaupun panjang. Walaupun panjang. Fa in kanatil lihya khafifah khafifatu sya'ri wajaba batinha wa zahiriha. Apabila janggutnya tadi khafifah janggutnya tidak tebal tapi tipis maka wajib untuk mencuci bagian dalam dan luarnya. Wa in kanat kathifah ay satiran lil jildi apabila janggutnya tadi tebal yaitu yang menutupi kulit wajib ghuslu zahiriha maka yang wajib untuk mencuci bagian bohirnya saja bagian luarnya saja Wa yustahabbu takhlilu batiniha kama taqaddam. Dan disunahkan untuk menyela-nyelahi bagian dalamnya sebagaimana yang telah terdahulu, yang telah dijelaskan. Ini permasalahan seseorang yang mempunyai janggut. Apabila janggutnya tadi tipis, wajib untuk membasahi bagian dalam dan luarnya dan bagaimana cara mengetahui janggut tebal atau janggut tipis? Dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala dalam Syarh Muhaddab yang pertama urfin nas yaitu kebiasaan manusia. Yang kedua yaitu apabila dibasahi wajahnya kemudian air mengalir ke dalam kulitnya Walaupun dia mempunyai janggut, maka janggutnya tipis. Kalau airnya tadi tertahan, tidak masuk ke bagian dalam kulitnya, maka janggutnya tebal. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih yaitu apabila seseorang ketika berbicara dengan orang lain, orang lain menatapnya, kemudian terlihat dari kulitnya yang menutupi janggutnya tadi, berarti janggutnya tipis. Apabila tertutup, tidak terlihat kulitnya, berarti janggutnya tebal. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih, yaitu yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi ini yang disahihkan oleh Imam Nawawi, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, yaitu seseorang apabila berbicara dengan orang lain Orang tadi melihat kulitnya tadi, walaupun ada janggutnya, maka janggutnya tipis. Apabila tidak melihat kulitnya, maka janggutnya tebal. Sehingga seseorang ketika janggutnya tipis, wajib untuk mencuci bagian dalamnya. Wajib untuk mencuci bagian dalamnya. Kalau janggutnya tebal, cukup bagian bahirnya saja dan disunahkan untuk tahlil. Sebagaimana yang telah kita bahas, tahlil yaitu menyela-nyelahi seperti ini, salah-salah. Salah-salah. Ketika berwudu disalah-salahi. Bagi yang jagutnya tebal disalah-salahi agar air masuk. Hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yukhallil lihiyatahu, menyela-nyelahi janggutnya. Karena Nabi janggutnya tebal. Nabi janggutnya tebal. Bagaimana mengetahui bahwa Nabi adalah janggutnya tebal? Sebagaimana para sahabat menanyakan apakah Nabi alaihissalatu wassalam mem <clears throat> membaca ketika sholat zuhur atau sholat asar? Para sahabat na'am. Bagaimana kalian mengetahui bitirab lihyati dengan gerakan-gerakan janggutnya? Nah, dan Nabi menyela-nyelahi jangkutnya. Nah. <clears throat> Sehingga menyela-nyelahi janggut yang mempunyai janggut tebal hukumnya adalah sunnah. Taib. Wahadul wajhi ardan minal udunin ilal udun. Batasan dari wajah arbon, ardan itu lebar. Yaitu dari telinga kanan ke telinga kiri. Telinga kanan, telinga kiri ini batasan wajah. Berarti secara keseluruhan dari tumbuh rambut semuanya di sini masuk ke wajah. Semuanya di sini masuk ke ke wajah. Wal udunan minar ra's dan kedua telinga termasuk dari bagian ra's, bagian dari kepala. Fa yums wa yumsahani ma'ahu dan diusap bersamaan dengan kepala kama taqaddam sebagaimana yang telah kita lewati yang terdahulu. <clears throat> Qala fidahullahu ta'ala thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain fala marrat. Kemudian dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqain fala marrat yaitu mencuci kedua tangannya ma'al mirfaqain salah marrat tiga kali tiga tiga kali. Wahadul yad huna dan batasan aliyad tangan di sini adalah min ru'usil asabi' ma'al adhafir ila awalil al-abud. Batasan dari tangan yaitu min ru'usil asabi' dari ujung telap, ujung jari jemari. Ini ujung jari jemari. Semuanya masuk tangan. Kalau oh, telapak tangan sampai sini. Kalau dikatakan tangan, berarti semuanya masuk. Ila awal abudi sampai bawah dari bahu. itu lengan dari siku ke bahu. Ini masuk kepadanya tangan. Dari sini disebutkan yaghsilu yadain yaghsilu yadai ma'a mirfaqain bersamaan dengan mirfaqain. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq." Dikatakan oleh para ulama, ilal marafiq yaitu ma'al marafiq bersamaan dengan siku-siku. Berarti siku masuk untuk di, dicuci. Dan tidak disunahkan seseorang untuk mencuci sampai melebihi dari Eh, batasan yang telah ditentukan. Lebih dari siku sedikit, karena siku masuk kepadanya, sedangkan sampai batas segini itu tidak di, disunahkan. Sama juga seperti kaki. Kaki adalah mencuci kaki bersamaan dengan kedua telapak, kedua mata kaki. Mencucinya sampai pahanya dicuci, itu tidak di, disunahkan. Itu tidak di, disunahkan karena karena saya telah menentukan di dalam mencuci kedua tangan sampai bersamaan dengan mirfak bersamaan dengan mirfak sedangkan sampai sini ini tidak di disunahkan tidak di disunahkan nah. <clears throat> dan sebagaimana dari hadis yang telah kita lewati seseorang yang mencuci wajahnya seseorang yang mencuci tangannya, seseorang yang mencuci kakinya, itu nanti di Yomul kiamah nanti akan bersinar dan akan diketahui bahwa ini adalah merupakan ini adalah termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti diketahui di yaumul qiyamah ughurran muhajjali min asaril wudu. Ughurran muhajjalin yaitu kuda yang di sana di bagian atasnya ada yang berwarna putih. Kuda yang bagian tangannya berwarna putih. Kuda yang bagian kakinya berwarna putih. Ini dalil menunjukkan bahwa yaumul kiamah nanti Orang-orang yang menyempurnakan wudhunya dari wajahnya, dari tangannya, kakinya itu akan bersinar. Akan diketahui bahwa dia adalah merupakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala budda ayuzila ma 'aliqa bil yadain qabla al min ajin watin wa ketif alal adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Dikatakan oleh Hafidhullah taala dan harus menghilangkan apa-apa yang melekat di kedua tangannya qoblal ghus sebelum mencuci tangannya min ajin dari ajin adonan tepung orang yang biasa bikin kue kalau membiarkan tangannya tadi habis bikin kue mengering, itu sulit untuk dihilangkan. Sehingga ketika dia me mencampurkan antara adonan tadi, cepat-cepat untuk membersihkannya ketika sudah selesai. Watin dan tanah liat. Tanah yang bercampur dengan air dinamakan tin. Wasabhi kasif dan cat kuku alal adhafir yang melekat di apal adhafir kuku-kuku hatta yataballagha bima'il wudu sampai air bisa membasahi dari tangannya tadi. Sehingga seseorang sebelum berwudu yang memakai jam tangan yang ketat dibuka dahulu atau dilonggarkan. Yang memakai batu akik dilepas dahulu. Kenapa? Karena ini masuk dari tangan. Karena batu akik yang ketat bisa menutupi jari jemarinya sehingga air tidak masuk ke jari jemarinya. Kalau longgar ya putar putar Tapi afdal untuk dilepas supaya betul-betul membasahi seluruh tangannya, jari jemarinya yang habis ngecat dihilangkan catnya tadi dengan menggunakan minyak tanah ataupun yang yang lainnya yang jelas sesuatu yang bisa menghalangi air dari berwudu maka di cepat-cepat untuk di dihilangkan jangan membiarkan begitu saja nah terkecuali apabila susah kadang ada lem yang seperti power glue lain sebagainya menempel sudah dihilangkan dengan apa saja susah. Dengan minyak tanah atau lain sebagainya. Kemudian datang waktu sholat. Dalam keadaan seperti ini, fattakullah mastata'atum. Dengan ini seseorang yang ngelem sesuatu, lemnya pakai sarung tangan. Agar tidak mengenai tangannya. Agar tidak mengenai tangannya yang bisa menghilangi dari, mm, menghalangi dari wudhunya tadi sehingga wudhunya tidak sempurna sehingga wudhunya tidak ser sempurna taib <clears throat> taib tiga teruskan lagi insyaallah taala dari sifat wudhu Nabi alaihi salatu wasallam insyaallah taala pada pertemuan berikutnya naqdilahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh